Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai daripada pembagian Naam barakallahu fikum. Atau setelah kita membicarakan tentang pembagian al-ikhtilaf perselisihan bahwasanya perselisihan itu terbagi menjadi dua, perselisihan yang tidak boleh akal ikut campur yaitu perselisihan dalam masalah agama yang harus dikembalikan kepada dalil Al-Qur'an was sunnah karena agama itu adalah tauqifi sedangkan akidah adalah tauqifiyah agama tauqifi yaitu bersumber dari Al-Qur'an was sunnah Akidah juga tauqifiyah bersumber dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah. Adapun pembagian yang kedua adalah perselisihan yang nah barakallahu fikum akal masih bisa ikut campur dalam artian memahami kemudian juga merenungi kemudian mengumpulkan dalil-dalilnya barakallahu fikum. Naam, seperti permasalahan masalah fikih, nah barakallahu fikum masalah hukum, hukum fikih dan semisalnya. Naam. Sekarang kita akan membaca apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan mengenai ijtihad. Nah, barakallahu fikum. Apakah semua istihad kita ambil ataukah istihad yang benar-benar sesuai cocok dengan dalil yang kita ambil? Kata beliau, Wahadal istihadu ala kismain Nah, istihad dalam masalah fikih itu terbagi menjadi dua. Ismun zaharad dalil ma'a tarfain al-mukhtalifain fi Pembagian yang pertama kata beliau, pembagian yang zaharud dalil, nampak padanya dalil bersamaan nama ahadi tarafainil mukhtalifain. Naam, pembagian yang nampak dalil bersamaan salah satu di antara dua kelompok yang berselisih atau dua pendapat yang berselisih. Fayajibu akhdhu ma alaihi dalil maka wajib mengambil yang sesuai dengan dalil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi ada dua pendapat. Nah, barakallahu fikum yang salah satu di antara pendapat tersebut nampak padanya dalil dari Al-Qur'an dan dari as-sunnah maka wajib mengambil yang sesuai dengan dalil. Wajib mengambil pendapat atau istihad yang sesuai dengan ad-dalil. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana sudah kita ucapkan berkali-kali ucapan al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi Fadlih. Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih beliau mengatakan Nah barakallahu fikum atau beliau menukilkan kalamnya al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah beliau mengatakan nah barakallahu fikum Imam Malik berkata Innama ana basharun ukhti wa usib. Aku atau hanya saja aku adalah manusia biasa. Keliru dan benar. Dalam artian kadang keliru, kadang benar, kata beliau. Fangzuru ila ra'yi. Maka lihatlah kepada enam sebuah pendapat atau pendapatku. Nah, barakallahu fikum. Fakullama wafaqal kitab wa sunnah fa Nam fa'khudhu bih atau fa'khudhu bih. Kata beliau, fakullama wafaqal kitab wa sunnah fa'khudhu bih. Nam selama pendapatku atau selama pemikiranku mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ambillah. Nah, barakallahu fikum, ambillah pendapat tersebut. Wa kullama nam lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku. Selama ucapan atau pendapatku tidak mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya Nam sandaran kita dalam masalah istihad atau dalam semua perkara adalah dalil barakallahu fikum. Dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian ijma, kemudian kias yang sahih. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan. Beliau mengatakan di sini yajibu akhdhu ma dalil. Maka apabila ada dua istihad yang nah barakallahu fikum yang berbeda Nah, kemudian apa? Nampak salah satu di antara dua perkara tersebut dalilnya. Nah, maka apa kata beliau? Maka wajib mengambil pendapat yang sesuai dengan dalil. Wa tarku ya yakum dalil dan meninggalkan pendapat. Nah, barakallahu fikum. Eh? dan meninggalkan pendapat yang tidak tegak badannya dalil. radu ara'ul fuqaha 'ala dalil. Maka pendapat, nah pemikiran-pemikiran ahlul fikih Eh, pemikiran fuqaha dihadapkan dengan dalil, dihadapkan dulu. Misalnya Syekh Fulan berpendapat bahwasanya bolehnya ini, misalkan. Eh, Syekh Fulan berpendapat bahwasanya bolehnya enam perma dalam permasalahan ini misalkan nah, pendapat Syekh Fulan tersebut barakallahu fikum kita hadapkan dengan dalil. Enam, sesuai enggak dengan dalil, cocok enggak dengan dalil, bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ataukah bukan? Seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya kita bukan semata-mata mencari atau berpatokan dengan fatwa para ulama, namun kita sandarkan fatwa ulama tersebut, kita paparkan fatwa ulama tersebut, kita pandang kembali, kita teliti kembali apakah sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ataukah tidak. Sehingga ini bantahan terhadap orang-orang yang mereka Naam barakallahu fikum mengedepankan pendapat Naam para ulama mengedepankan fatwa para ulama daripada dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah keliru besar. Naam barakallahu fikum. Kalau seandainya mau selamat apa? mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ayat yang berulang-ulang pendek tapi maknanya sangat besar dan padat. Nah, barakallahu fikum. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Masya Allah, barakallahu fikum. Al-Quran dan Sunnah. Nah, cukup bagi kita. Tidak perlu pemikiran-pemikiran yang jauh daripada dalil Nah, fama dalla alaih dalil. Nah, kata beliau, eh, fama dalla alaih dalil, maka apabila pendapat atau pemikiran fukoha tersebut mencocoki dalil, Nah, dalil menunjukkan atas ucapan tersebut wajib al bihi, maka wajib mengambil apa? Mengambil pendapat tersebut wa ma khalafahu dan meninggalkan apa yang Nah, barakallahu fikum atau meninggalkan pendapat-pendapat yang menyelisih daripada ad-dalil. Nah, barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena dalil itulah yang sebagai patokan dalam perselisihan-perselisihan. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Apabila atau jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah yaitu Al-Qur'an war Rasul yaitu pada As-Sunnah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir jika kalian benar-benar beriman kepada Allah taala dan beriman dengan hari hari akhirat. Nah, barakallahu fikum. Apa kata beliau di sini? Wa yajibu 'alal mujtahidi alladzi lam yuwaffaq lis-shawab wa khalafa dalil an yaqbala al-haqqa wa yarji'a ila shawab Naam, ini yang diharuskan. Jadi seseorang itu harus memiliki jiwa besar dalam artian berjiwa besar Jangan memiliki jiwa yang kerdil dalam artian apa? Mudah tersinggung, kemudian apa? Kemudian merasa dirinya itu paling hebat sehingga ketika keliru diingatkan tidak mau kembali. Jangan seperti itu. Itu keliru. Kata beliau apa? Perhatikan ini. Wa yajibu al mujtahid maka wajib terhadap orang yang ahlu istihad, baik itu syekh ataupun seorang alim atau seorang ustadz dan semisalnya alladzi lam yuwafaq lis Nah, barakallahu fikum maka wajib atas seorang yang mujtahid pada perkara yang tidak mencocoki, tidak sesuai dengan kebenaran, wal khalafat dalil dan berseberangan atau menyelisih berat dalil an yakbal al Nah, maka wajib untuk menerima kebenaran wa yad'a ila dan wajib kembali kepada kebenaran. Naam, ini yang tepat, kembali kepada kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah Berkata Imam Ibnu Battal rahimahullah taala sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, "Na'am qala Ibnu Battal" berkata Al-Imam Ibnu Battal, "Na'am wasna'am barakallahu fikum bil hujjah 'inda tanazu' sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayajibu ar-ruju' ilaiha." Dan hujjah argumen ketika ada perselisihan adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka wajib kita kembali kepadanya. Bayangkan itu. Nah, barakallahu Kembali pada dalil. Kembali kepada ad-dalil. Naam. Yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Apa kata beliau di sini? Wala istimrar fil istihadil khate' dan tidak diperbolehkan bagi seorang mustahid tersebut untuk senantiasa terus menerus nah berada di Nah, barakallahu fikum berada di istihadnya yang keliru, berada di pendapatnya pendapatnya yang keliru, dilarang barakallahu fikum. Harus dia kembali kepada kebenaran, kembali kepada ad-dalil. Nah, barakallahu fikum. Wala yajuzu lana an nattabi'ahu 'ala al-istihadil khati'. radikan Dan tidak diperbolehkan bagi kita semuanya untuk mengikuti istihad yang keliru. Jadi ingat-ingat jangan ini kan istihad para ulama, ini kan pendapat para ulama lihat dulu Istihadnya para ulama, pendapatnya para ulama sesuai ataukah tidak dengan dalil. Kita lebih tunduk dengan dalil atau lebih tunduk dengan pendapat para ulama. Nah, barakallahu fikum. Kita bukan menghina para ulama, toyib. Kita senang bahkan patokan kita sandaran kita adalah apa? Salafun saleh, mereka para ulama. Namun lihat, eh, barakallahu fikum lihat pendapat mereka, lihat ucapan mereka, lihat nah pemikiran mereka apakah sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah ataukah tidak dalam perkara-perkara fikih dan semisalnya barakallahu fikum. Kalau seandainya mencocoki dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah kita ambil, kita ikuti tapi semata-mata apa? Semata-mata kita mengikuti kebenaran yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah tersebut, bukan semata-mata nah barakallahu fikum bukan semata-mata mengikuti apa? Mengikuti pendapat para ulama, tapi kebenaran yang kita ikuti. enam Kata beliau sini, ونعم ولا يجوز لنا أن نتبعه على الاجتهاد الخاطئ والأئمة يوصونها بهذا dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengikuti istihad yang keliru ini dan para a'immah sunnah wal jamaah mereka saling mewasiatkan kepada kita na'am bihadza dengan perkara ini agar kita tidak mengikuti pendapat atau istihad yang keliru na'am barakallahu fikum wa yaqulun dan mereka mengatakan enam I'ridu akwalana 'ala kitab sunnah. Nah, tunjukkanlah kata beliau. Kata para ulama, perhatikan nih, para ulama al Sunnah mereka mengatakan, Nah, tunjukkanlah." Eh? I'ridu akwalana 'ala kitab sunnah, tunjukkanlah atau paparkan, hadapkanlah ucapan-ucapan kami nah di hadapan Al-Qur'an dan Al sunnah Fal Imam Abu Hanifah rahimahullah taala yaqul, bahkan Imam Abu Hanifah, siapa namanya Imam Abu Hanifah ini? Eh? An Nu'man bin Sabit, Nu'man bin Sabit. Nah, barakallahu fikum karena sudah kita lewati kaidahnya ya. Para a'immah arba'ah, eh, empat imam itu imam madhab itu semuanya kunyahnya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah ini. Namanya Nu'man bin Sabit. Naam. Beliau berkata, "Idza al hadis 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain." Apabila datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Naam maka berada di atas kepala dan mataku. Dalam artian apa? Dalam artian kami siap menerima sami'na wa ta'na. Itu maksudnya. Ala rasul lain ini ma'ruf di kalangan orang Arab. Orang Arab itu nanti kalau misalkan naam dia menyanggupi undangan atau menyanggupi ajakan misalkan nanti siang makan di rumah kami ya. Nah, nanti orang Arab itu kan menjawab ala rasul lain. Ala rasul lain maksudnya adalah absyir Berbahagialah, kami akan datang. Itu maksudnya seperti itu. Jadi maksudnya apa sini maksudnya? Maksudnya apabila datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami segera untuk mengambilnya. Itu maksudnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum, kami segera mengambilnya dan kami segera mengamalkannya. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Naam. Wa idza ja'al haditsu an sahabati Rasulillah dan apabila datang hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena enam para sahabat mengambil dalil, mengambil hadis dari Rasulullah Nah, fa'al rasul ain maka juga kami siap menerima dan juga mengambilnya. Wa idza ja'al hadis wa tabi'in dan apabila datang hadis dari kalangan tabi'in fa nahnu rijal wa hum rijal. Maka kita adalah enam para lelaki dan mereka juga para lelaki. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya para kalafikum enam kalau semakin jauh zamannya dari zaman Rasulullah maka diperhatikan lagi. Nah, para kalafikum diperhatikan lagi apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan dalil atau sesuai dengan hadis Rasulullah SAW ataukah tidak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Hada kalamun Imam Abi Hanifah Agdamil a'immah arba'ah. Ini adalah kalamnya Al-Imam Abu Hanifah. Nah, yang mana atau manakala atau yang mana beliau ini merupakan salah satu apa? Eh, a'immah salah satu imam yang empat yang paling pertama. Dalam artian yang paling paling kudama dalam artian yang paling lama zamannya. Nah, barakallahu fikum. Dalam artian yang Abu Hanifah ini termasuk termasuk imam yang empat itu tapi yang yang pertama gitu dalam artian itu lebih dahulu daripada Imam Malik, daripada Imam Syafi'i, dari Imam Ahmad maksudnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Itu termasuk ucapan siapa? Ucapan seorang imam. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya wal Imam Malik dan juga Imam Malik barakallahu fikum Malik bin siapa ini Malik bin Anas Abu Abdullah Imam Darul Hijrah. Nah, barakallahu fikum kalamnya beliau ini banyak sekali kalam bagus sekali mengenai Nah masalah salaf beliau juga mengat atau mengenai as-sunnah. Eh, Imam Malik bin Anas suatu ketika juga mengatakan as-sunnah. Nah barakallahu fikum safinatun nuhin man raqibaha naja wa man takhalafa anha ghariqa. Sunnah itu adalah bahteranya Nabi Nuh. Ya sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang naik di atas perahu tersebut maka dia akan selamat dan barang siapa yang menyelisih tidak mau naik di atas perahu tersebut maka saya dia akan tenggelam. Apa maknanya? Maknanya nam sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh barang siapa yang berpegang teguh sunnah maka sungguh dia nam beruntung atau selamat dan barang siapa yang menyelisih dari beras sunnah sungguh dia akan sesat tenggelam. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Imam Malik Imam dan Hijrah. Nah, barakallahu fikum. Dan juga Imam Malik mengatakan juga apa dalam sebuah kitab, kitab Damul, Damul Kalam wa Ahli itu Zamun nam zamul kalamu ahli lil harami. Eh, Imam Malik bin Anas mengatakan apa? Naam mengatakan man aradan najata, barang siapa yang menginginkan keselamatan, barang siapa yang dia itu hendak menginginkan keselamatan, fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wajib atas orang tersebut berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Beliau mengatakan di sini barakallahu fikum wal Imam Malik rahimahullah yaqul kulluna radun wa mardudun alaih. Seluruhnya kita ini nah barakallahu fikum radun nah, tertolak wa mardudun dan juga dibantah ditolak. Nah barakallahu fikum illa sahib hadzal qabr. Kecuali apa? Nah, kecuali pemilik kuburan ini ya. Kuburan siapa? Kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam karena waktu itu beliau mengajar di Masjid Nabawi. Nah, mengajar di Masjid Nabawi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diinginkan dengan nama dengan pemilik Nah, barakallahu fikum kuburan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu rahimallah dan juga Imam Malik berkata juga aw nam awakul kullama ja'ana rajulun nam aw kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin tarakna ma nazala bihi Jibril ala Muhammadin nam li nam li jadali haula. Hadza kalam Imam Malik kata beliau Awa kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin. Naam. Kapanpun datang kepada kami seorang yang dia tuh pandai berjidal. Eh, eh lelaki yang pandai berjidal. Tarokna. Naam. Eh, kemudian kami meninggalkan apa-apa yang diturunkan Jibril terhadap terhadap Nabi Muhammad saw. alaihi wasallam lijadali haula. Naam gara-gara untuk mendepati mereka. Maksudnya maksudnya? Maksudnya beliau tidak peduli gitu loh. Naam eh, pun datang kepada kita, kapan pun datang kepada kami, datang kepada Imam Malik ini, seseorang yang dia tuh lebih pandai berjidalnya, nah barakallahu fikum, eh, kemudian membuat apa? Apakah membuat kami harus meninggalkan apa yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam terhadap Nabi Muhammad dikarenakan untuk mendebat mereka seperti itu. Ada kalau Imam Malik ini adalah ucapannya Imam Malik. Imam Malik itu enggak gentar gitu loh, Enggak gentar dan juga bahkan apa? Nah barakallahu fikum beliau ini barakallahu fikum Naam, tidak mau meninggalkan ucapan Rasulullah dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Mendebat mereka, enggak mau. Tetap kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kembali kepada dalil. Nah, barakallahu fikum. Nah. Wa yaqulu rahimahullah dan beliau juga berkata, la yuslihu akhir hadil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan bisa memperbaiki tidak akan bisa memperbaiki akhir umat ini kecuali dengan perkara yang bisa memperbaiki umat-umat terdahulu. Apa maksudnya yang bisa memperbaiki? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ma huwa alladhi aslaha awwalaha? Apa yang bisa memperbaiki nah umat-umat yang terdahulu yang permulaan nah barakallahu fikum dalam artian yang telah terdahulu apa? Perkara apa yang bisa memperbaiki mereka? Al-Kitab was Sunnah kata beliau. Kata Syekh Salah Fauzan, Al-Kitab was Sunnah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Hadza kalamul Imam Malik. Ini adalah ucapannya Imam Malik rahimahullah taala. Masya Allah la, yuslihu akhir hadil ummah illa ma aslaha awwalaha. Nah, tidak akan apa? Tidak akan bisa nah memperbaiki akhir umat ini melainkan dengan perkara yang bisa memperbaiki nah umat-umat yang pertama. Apa itu? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Itu tadi ucapannya Imam Imam Malik, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Na'am barakallahu fikum. Adapun berikutnya insyaallah taala, nah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya mengenai ucapan al-Imam Imam Syafi'i. Nah, Muhammad bin Idris rahimahullah taala. Cukup sekian dulu yang sampaikan semoga bermanfaat barakallahu fikum. Intinya, khulasahnya bahwasanya apabila kita menghadapi perkara istihad